بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أعان من شاء من أحبائه بحفظ القرآن والعمل بالعمل به وصلاة الله وسلامه فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وآله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على حفظ القرآن والعمل والعمل به وصرنا يوم القيامة مع زمرة أهله ومع إمامهم حبيبك سيدنا محمد اللهم اجعل القرآن في قلوبنا وقوالبنا في ظواهرنا وبواطننا واجعله لنا شفيعا يوم نلقاك اللهم يا ربنا اجعلنا في هذه الشهر في هذا الشهر الكريم من عتقائك وارزقنا يا ربنا حسن القيام بليالي رمضان وحسن الصيام اللهم يا ربنا وارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد yang kami cintai, yang kami muliakan kaum muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat Para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada Alhamdulillah kita masih terus Diberi kemudahan oleh Allah untuk menghadiri majlis ini Bergabung di majlis mulia ini Baik yang bisa hadir secara langsung Ataupun karena jarak maka mereka mereka bergabung dengan media-media yang sampai kepada mereka seperti radio-radio ataupun yang bisa menyaksikan di layar televisi. Semoga semuanya ini adalah termasuk orang-orang yang bisa bertemu kelak di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah berkumpul di taman surganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah taman surga. Jika Anda yang bisa hadir ke tempat ini, maka itu karunia besar dari Allah. Karena yang menggerakkan langkah kaki Anda adalah Allah dan memberikan kehendak di hati Anda adalah Allah kesempatan pun Allah kasih hingga anda pun bisa hadir di majlis yang mulia ini. Anda yang saat ini mendengar di radio pun dipilih oleh Allah karena di kiri kanan kanal radio Anda atau gelombang yang Anda dengar saat ini pun juga ada radio. Anda bisa saja mendengar kalau Anda geser sedikit mungkin Anda akan mendengarkan lagu-lagu atau yang lainnya yang sangat mungkin menjauhkan anda kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pun Allah pilih anda pada detik ini untuk tetap manteng, tetap pada gelombang yang saat ini anda dengar. Untuk bisa sambung dengan Al-Quran. Dan bersambung dengan hamba Allah yang akhlaknya Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun anda yang memutar channel televisi ataupun Anda yang memutarkan CD di rumah. Jika ternyata Anda saat ini muter seperti ini itu pun Allah yang pilih karena Allah kalau tidak menghendaki kemuliaan dan kebaikan kepada Anda, bisa saja yang Anda pilih adalah bukan CD kemuliaan, bukan channel kemuliaan, akan tapi bisa sesuatu yang menjadikan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyaknya saat-saat seperti ini Hamba-hamba yang tidak berada di majelis ilmu, tidak mendengar sesuatu yang mulia, tidak menyaksikan sesuatu yang mulia. Padahal bulan mereka sama bulan kita yaitu bulan Ramadan. Dan Tuhan mereka sama Tuhan Allah. Cuma bedanya mereka tidak dipilih dan kita dipilih oleh Allah. Maka bersyukur dan bersyukurlah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Ramadan nanti barangkali ada di antara para hadirin dan hadirat yang ingin menginginkan bisa mengulang pelajaran-pelajaran ini bisa mengambil di, di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah baik audionya ataupun video-videonya yang ingin disebarkan kepada sanak saudara, kerabat, handetolan. Mereka bisa ikut mendengarkan ini asalkan Anda pun ikut bergerak di dalam menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik kita langsung saja. Kita bersama Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dengan kitab At-Tibyannya. Kita sudah sampai kepada... Kita sudah sampai kepada bab yang kelima. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال في باب الخامس في أداب حمل القرآن إلى أن قال وقد جاء أبي الأحوص الجشمي Datang riwayat dari Abil Ahwas Al-Jusami. Qala beliau berkata. Kisah pada zaman beliau dan pada zaman tabi'in dan zaman sahabat Nabi SAW. Para ulam, para rumah-rumah orang terdahulu rumahnya ahli iman. Inka narrujulu layatrukul fistata turukon. Kalau anda, kalau ada seorang laki-laki mengetuk rumah-rumah atau perkemahan-perkemahannya orang dulu Oyakti oh, lailan maksudnya datang di malam hari. Bayas mauli ahli, maka ia akan mendengar dari orang yang ada di dalam rumah itu. Dawiyan kadawiyin nahli suara gemerenggeng. Hmm. Disebutkan dalam perhatian bil Quran, Quran. Kebiasaan orang terdahulu itu Masya Allah dengan Al-Quran. Amat dekat dengan Al-Quran. Jadi sampai orang-orang dahulu itu kalau hampir satu rumah, kalau kita mencoba melewati rumah tersebut, yang kita dengar adalah suara Al-Quran dari dalam rumah tersebut. Allah. Dan lihat di rumah kita. Di rumah tetangga kita. Di rumah masyarakat kita. Apa yang kita dengar kalau seandainya kita mencoba untuk mendengar suara isi rumah tersebut? Allah. Jauh. Sudah mereka amalnya banyak dekat dengan Al-Quran. Kita amal sedikit tak taunya. Kalau ada orang memper, mencoba mendekat ke rumah-rumah orang zaman sekarang. Ingin mendengar apa yang ada di dalam rumah tersebut. Tidak terlepas dari paling kalau tidak suara televisi. Ini yang sering adalah suara orang guyonan barangkali. Bukan perbincangan Al-Quran. Mungkin juga maka perbincangan tentang, bukan membaca Al-Quran. Bahkan mungkin gunjingan. Antara televisi. Allah. Terdengar televisi. Sebenarnya kemajuan teknologi ini ada dampak positif dan dampak negatif. Kita masih teringat bahwa kita sempat sudah sadar, tamyiz masih bisa mengingat suasana bahwasanya waktu itu belum adanya listrik. Tahun itu. Waktu kami masih berada di tingkat sekolah dasar. Dan kegiatan kami waktu itu hanya antara tempat ngaji, musola atau surau. Kalau sampai sholat maghrib, setelah baca wirid kita akan dengar anak kecil itu mengangkat suara keras-keras untuk bersama-sama menghafal bacaan pasolatan dengan suara lantang kabira walhamdulillahi katsira itu sampai beratus-ratus meter terdengar. Kemudian setelah itu karunia yang diberikan oleh Allah kepada umat ini masuklah listrik. Bersama masuknya listrik muncul waktu itu kanal-kanal baru televisi. Waktu itu kan hanya adanya TVRI, setelah itu muncul kalau tidak salah kata apa? TPI. Baru setelah itu muncul yang macam-macam, waduh segala macam. Akhirnya yang namanya suara indah itu pun semakin hilang semakin hari. Beruntunglah orang yang nggak bisa beli TV. Pondok banyak televisinya. Hanya untuk pengajian hari Ahad untuk menyambungkan televisi di sana sini. Kita banyak televisi itu atau ada berapa puluh televisi itu. Banyak televisi dan masih siap untuk mendapatkan televisi lagi karena apa? Semakin hari banyak semakin banyak akan disebarkan ke sana sini layar-layar televisi sebab yang berjauhan supaya tidak hanya bisa mendengar suara saja tapi bisa melihat dari layar televisi tersebut. Baik ini suasana pada zaman dahulu yang diceritakan tadi bahwasanya kalau kita mendekatkan telinga kita ke dinding-dinding rumah orang terdahulu yang terdengar adalah suara Al-Qur'an dikumandangkan. Kemudian beliau berkata, "Qala fama balu haula?" Yang di sana itu, kalau ini mah orang-orang hebat nih. Orang dahulu tuh Masya Allah kalau kita mencoba menempelkan telinga kita di dinding rumah mereka akan terdengar suara Al-Quran akan tapi di zaman ini fama baluha ula bagaimana mereka keadaan orang-orang zaman ini loh ya ya'manuna merasa aman bima na ula yakhafuna Kenapa orang sekarang kok merasa tenang-tenang saja? Kalau orang dulu mah takut. Kenapa mereka membaca Al-Quran banyak-banyak di malam hari? Karena mereka takut nanti di akhirat tidak punya bekal. Sehingga mereka berbekal. Karena takut di akhirat. Lah kok orang zaman sekarang kok nggak pernah berbekal. Kok merasa aman. <laughs> Tenang. Tidak pernah berbekal Al-Quran. Wa an Ibrahim An-Nukhai. Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nukhai. Karena yakulu beliau berkata. Ikra'u minal laili walau halbasyatin. Allah. Ini. Bacalah Al-Quran setiap malam walau sepanjang waktu seorang memeres susu binatang. Jadi meres susu itu gak mau lama-lama ya kan. Lama-lama kalau di lama-lama bisa disundang apa di hmm, belot itu binatang ternak. Jadi meres susu itu secukupnya. Selesai. Susu binatang. Maksudnya bacalah biarpun sebentar satu lempir tiga ayat, pokoknya biasakan. Jadikan malam hari kita harus kita lawati dengan Al-Quran. Dan pastikan itu. Jangan anda pejamkan mata kecuali apa lidah anda sudah membaca ayat suci Al-Quran. Wa'an Yazid ar khashi Yazid ar khashi berkata, Qala idha ananimtu. Jika aku tertidur, tumas taigatu, kemudian kau aku bangun dari tidurku, mereka itu, ini, beliau ini, kalau sudah tidur, setelah bangun, dia akan bersolat bersama Al-Quran. Sudah tidak mau tidur lagi. Tumanim tu, kemudian kok aku masih tidur lagi. nambat ainaya. Beliau sampai bersumpah kayak begitu. Kalau seandainya aku itu bangun tidur, kemudian setelah itu aku terbangun, kok masih pengen tidur lagi, semoga mataku gak bisa tidur. Maksudnya apa? Beliau kalau sudah tertidur kemudian terbangun, ia sempurnakan sampai menjelang pagi untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah. Tidak ingin tidur lagi. Bangkat. Tapi jangan katakan mustahil. Paling tidak kita berkata, mungkin kita tidak setinggi itu pangkatnya. Tapi yuk kita biasakan. Biarpun tadi kemarin kita sebutkan semalam hanya seperempat jam saja. Hanya dengan lima rokaat kelas TK. Nggak apa-apa. Kemudian setelah itu Al-Qur'annya hanya tiga ayat tok sudah rutinkan, istiqomahkan. Kultu aku berkata kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Inna marjihat salatul laili wa qira'atuhu diutamakan salat malam dan membaca Al-Qur'an di tengah malam itu kok lebih lebih utama dari siang hari itu kenapa? Likauniha karena keberadaan malam hari itu ajma' lil qalbi lebih bisa orang khusuk. Ajma itu lebih mengumpulkan hati, maksudnya lebih khusuk. Wa'ab'at minasyagilati, nggak banyak kerepotan. Anak pun sudah pada lalap tidur. Tamu pun nggak ada, jam 1 malam datang, jam 12 datang. Wal mulhiyati. Dan jarang hal-hal yang melalaikan di malam hari. Ini kebayang zamannya Imam Nawawi belum ada TV, Bu. Semakin jam 2, semakin malam, semakin seru. Itu kacau. Memang betul-betul merusak. Benar. Doakan agar kita punya televisi islami. Amin. Murni islami. nggak ada macam-macamnya. 24 jam diputar selamat anak. Kalau tidak belajar untuk anak-anak, belajar untuk orang tua, belajar bapak-bapak, belajar istri. Kita ingin putar begitu. Sesaat dan nasyid-nasyid islami atau sholawat-sholawat, Rasulullah. Kita beri keinginan. Maka kita adukan terus kepada Allah. Ibu ngadu. Punya televisi. Dan bukan lokal, nasional. Kalau lo internasional. Media adalah sarana berdakwah. Istilahnya tabligh, balik wa'ani walau ayah, sampaikan. Masalah terserah alatnya apa saja. Yang penting, yang penting nyampe. Bukan bid'ah itu radio, bukan. Televisi bukan. Kalau digunakan untuk kemaksiatan, maksiat. Itu seperti pisau. Orang beli pisau bisa untuk membunuh, bisa untuk membelih kambing, untuk undang tetangga. Beda. Baik. Watasarrufi fil hajati. Kalau di malam hari itu jarang orang tasarruf itu Menunaikan fil hajati, melaksanakan hajatnya. Pergi ke pasar, jual. Nggak ada. Hampir tidak ada seperti itu. Wa aswani. Wa kau Kawannya ajma'ah. Wa aswana berarti. Akan lebih menjaga minar riya'i dari riak Karena nggak ada yang nggak ada yang tahu. nggak banyak orang mendengar. Wa aswana minar riya'i. Wa gairihi akan lebih terjaga dari riak di malam hari itu. Ini hikmah yang dikatakan Imam Nawawi. Tidak semua orang seperti itu tentunya. Ada barangkali sebagian orang lebih nyaman siang hari. Karena apa? Sibuknya di malam hari. Contoh seorang istri. Suaminya kerja siang hari. Barangkali di malam harinya dia harus menemani suaminya dan seterusnya. Tapi siang hari jadikanlah gunakan untuk ibadah. Ibadah mumpung suami nggak ada, duhaku tidak cukup dua rakaat. Setelah selesai masak, anakku tidur delapan rakaat duha. Allah, ini wanita solehah. Begitu kan Pak? Istri-istri bapak-bapak kan. Waduh, untung Pak punya istri kayak begitu Pak. Jika suaminya datang dikurangi ibadahnya. Hanya untuk melayani suami. Begitu. Suami pun kalau sudah sampai di rumah. Kalau mau beribadah misalnya bareng-bareng Allah. Kemesraan bersama, ibadah bersama. Indah. Minal mukhbitati. Lebih terjaga dari hal-hal yang menghapuskan pahala-pahala. Lebih dari itu ma'amaja'a. Lebih dari itu ma'amaja'a itu. Bersama apa yang datang kalau diartikan secara harfiah. Cuman maknanya apa? Ma'amaja'a. Ma'ama beserta sesuatu yang ja'a yang datang syar'u syariat bihi dengannya. Maksudnya lebih dari itu telah datang dari syariat. Min ijadil khairati. Maksudnya Allah telah datang riwayat, ayat yang menceritakan bahasanya Allah mewujudkan al khairati kebaikan yang banyak fil di malam hari. Makanya di samping Allah memberikan pahala yang luar biasa di malam hari, memang di malam hari lebih tenang, lebih nyaman. Padahal Isra dan juga Isra Mi'rajnya Rabbi Rasulullah Rasulullah itu juga karena lailan di malam hari. Dan juga ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ziru rabbukum kullal lailatin ila sama'id dunya hina yamdi syatrul laili. Setiap malam Tuhanmu turun ke langit bumi setiap kali sudah lalu sepenggal malam. Sepenggal malam Allah turun. Hal minta'in fa'astajibalah. Adakah orang yang memohon kepadaku lalu aku kabulkan permohonannya? Turunnya Allah ini bukan turunnya zat Allah. Karena Allah tidak butuh tempat. Maka tidak bisa kita sifati Allah turun ke tempat. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya yang diturunkan oleh Allah secara khusus di hari itu adalah pengkabulan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang memohon saat itu. Dan bisa dimaknai Allah mengutus malaikatnya untuk membagi-bagi. Sangat jelas bahwasanya majas juga ada. Berbeda dengan orang yang mengkari majas di dalam Al-Qur'annya. Padahal majas adalah keindahan. Sebetulnya ada contoh-contoh misalnya. Pak Presiden A telah membangun negara kita. Pada tahun ini, tahun ini. Memangnya bangun siapa sih? Pak Presidennya jadi tukuli, tukang begitu? Artinya apa? Bisa malaikat-malaikat. Amrullah. Maka ini namanya takwil. Akan tapi takwil baru bisa diperlakukan adalah dengan hujah-hujah yang kuat. Intinya jangan sampai ada keyakinan Allah turun. Setelah meyakini Allah di atas arus. Sementara arus paling gedenya makhluk. Bumi dan seterusnya. Sama utuhnya di Allah masuk ke dalam begitu. Karena itu adalah akidah sesat yang mengatakan Allah turun dengan zatnya. Itu adalah sesat. Itu tajim, Katakan Allah turun. Urusan Allah. Jangan banyak bertanya. Kalaupun harus dijelaskan dengan takwil Allah turun Amrullah, urusan Allah. Masuk kemurahan Allah, rahmat Allah. Pengkabulan secara khusus diberikan oleh Allah di sepenggal malam. Setelah masuk malam sepenggal malam, maka Allah menyeru, Hal min da'in fa'astajibalah. Siapa yang memohon kepadaku akan aku beri Allah. Wafis sahih disebutkan dalam kitab sahih Bukhari. Sahih Muslim. Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maaf kembali lagi. Hal min da'in astajibalah. Adakah orang yang memohon kepadaku akan aku kabul ini berlaku untuk semua manusia? Maka ini kabar gembira bagi ibu yang suka libur di waktu head. Jago bangun malam tapi kalau lehet libur. Gak bangun malam. Sak bikinin kopi suaminya juga libur. Acu libur. Layani suami libur tahajudnya libur, bakal tidak perlu libur bu. Ibu bisa bangun di malam hari itu dengan membaca salawat memohon kepada Allah. Ini akan mendapatkan bagian. Termasuk membuatkan menanakkan apa, membuatkan kopi untuk suami yang lagi tahajud, anak-anak bangunkan semuanya. Ibu dalam keadaan bangun, melek, nunggui anaknya biar sholat. Sahabat, hal min da'in fa'astajibalah. Siapa yang memohon kepadaku akan aku beri. Jangan libur. Mentang-mentang sholat libur, segala macam libur, libur, libur. Paling susah suami, pagi-pagi kopi nggak ada. Sarapan pagi terlambat segala macam. Tahajud mah enggak. Wah, aku mumpung. Akhirnya berharap semoga head terus. Jadinya begitu nanti. Tidak. Jadi ini harus dipahami. Di sini bukan orang yang sholat saja. Tapi siapa yang memohon kepada Allah. Tapi sahih disebutkan dalam kitab sahih. Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah dalam hadis lain. Bilaili bahwasanya di, di malam hari itu ada saatun ada waktu. Fil laili ada sa'atun. Yastajibullahu fiha du'a. Allah akan mengkabul di malam itu setiap doa. Ad-du'a. Segala doa. Kulla lailatin setiap malam Allah. Maka berbanyaklah di malam hari untuk berdoa. Maka kami ingatkan selalu. Dalam ibadah bagi tiga. Jangan hanya sholat, sholat, sholat, sholat saja. Tapi bagi sholat, membaca Al-Quran, kemudian tafakur, merenungi, kemudian berdoa yang panjang. Memohon kepada Allah, adukan satu persatu permasalahan. Termasuk mendoakan yang selalu-selalu kami himbaukan. Mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang dolim kepada kita. Kita doakan dengan doa yang baik. Itu kemuliaan di hati kita semua. Warawa sahibu Bahjatil Asrar yang punya kitab Bahjatil Asrar meriwayatkan bi isnadihi dengan sanadnya an Sulaiman Al-Anmati dari Syekh Sulaiman Al-Anmati qala beliau berkata Ra'aitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bil manam aku melihat Imam Ali di dalam tidurku Yaqulu beliau berkata ini bukan hujah istishhad akan tapi ini namanya untuk sekedar menghibur dan bukan dijadikan hujjah. Laulal ladzina lahum wirdun yakumuna. Oh, dunia zaman ini. Laulal ladzina kalau bukan karena mereka-mereka yang lahum wirdun yakumuna yang mempunyai wirid kemudian di malam hari. Zaman ini lihat ketahuilah, zaman kayak begini. Kalau bukan karena adanya orang-orang yang masih bangun malam membaca wirid, Wa akharuna lahum sardun yasumuna. Sementara yang lain siang hari berpuasa. Dunia ini lihat jagat yang sudah banyak maksiat, banyak segala macam nih, kebrutalan ini. Kalau bukan karena munculnya hamba-hamba Allah yang di tengah malamnya membaca wirid dikir doa itu. Kalau bukan karena adanya orang yang siap puasa di siang hari itu, ladukikat ardukum saya akan digonjang-ganjingkan jiwa Pak, bumimu itu. Akan diporak-porandakan, digonjang-ganjingkan, diporak-porandakan dunia apa bumi mu itu. Mintah tikum dari bawahmu, saharon di malam harinya. Allah, ini mimpi. Liannakum kaumun su'un. Allah, kalian itu kaum yang enggak benar. Ini diingatkan Sayyidina Ali zamanmu zaman rusak. Itu Al-Anmati hidup kapan ini? Hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Kalau Imam Ali menemui kita saat ini ngomong apa ini? Zaman itu pun masih dikatakan kaumun su'un. Kaum yang nggak benar, le. kaum sekarang bagaimana? Aswa. Lebih jelek lagi lihat. Ma tuti'una kalian tidak patuh dengan nabimu dengan Allah. Wa'lam ketahuilah. Anna fadilatul qiyami bil laili keutamaannya bangun malam wal qiraati fadilatul qiraati fihi di malam hari tahsul itu bisa didapatkan wahai para bapak dan ibu bil qalili wal kathiri. Bisa banyak, bisa sedikit. Boleh kalau kita bisanya sedikit, ya sedikit dulu. Yang penting jangan tidaklah sama sekali. Yang bisa sedikit, sedikit. Yang bisa banyak, perbanyak. Wa kullama kathura kana afdalu. Wa kullama kathura kana afdala. Semakin banyak kana, maka itu semua menjadi afdala, lebih bagus. Kecuali Illa ayasta'ibal laila kullahu. Kalau semalam suntuk malah tidak baik. Oh gitu. Jadi Allah Islam itu enak. Ibadah udah nggak boleh malah semalam suntuk itu apa? Fa innahu yukrahud dawamu alaihi. Tapi dimakruhkan terus-menerus orang beribadah semalam suntuk. Karena ada hak yang tidak terpenuhi jasadmu sendiri punya hak. Istrimu punya hak. Ibadah tak semalam suntuk. Wa illa ayyadurra nafsi Dan juga dilarang dia bangun malam panjang-panjang semalam suntuk. Kalau memang dia punya fisik tidak baik. Ayyadurra membahayakan binafsi kepada dirinya sendiri. Jadi yang wajar ibadah. Istirahat. Satu jam, dua jam, tiga jam, empat jam. Stop, stop, stop, stop. Yang tambah nanti lanjutannya. Empat jam sudah itu luar biasa. Nah, jam sebelas tidur. Jam tiga bang eh, Jam dua belas bah tidur. Jam empat bangun itu dapatnya setengah jam. Lumayan lah setengah jam itu dapat. Yang penting rutin lah. Makanya manajemen tidur itu sendiri harus diatur. Jam berapa tidur? Nah ini yang harus dipikirkan. Kalau tidurnya terlambat gara-gara televisi dan film itu ya kacau. Artinya memang dia tidak merencanakan kemuliaan. Makanya kalau orang sudah rindu bangun malam, secara otomatis akan termanage. Oleh otak dan hatinya. Jadi mau buka televisi pun sudah males. Biarpun alasannya nggak disebutin. Kenapa nggak buka televisi? Nggak pakai alasan. Sekarang ada televisi nggak bangun malam. Bisa ya, begitu. Sehingga sampai berkata, ayo belanja malam. Waduh, kalau belanja malam capek, nanti nggak bangun. Sampai itu, termanage. Otomatik. Otomatis itu. Wa يَدُلُّ عَلَى ala بِالْقَلِيلِ yang menunjukkan atau riwayat hujjah yang mengatakan bahwasanya keutamaan bangun malam itu bisa didapat biarpun hanya waktu yang sebentar adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda ini ada kelas TK SD SMP hmm, TK TK Man qama bi ashri ayatin Barang siapa bangun malam membaca 10 ayat. Nah, kayaknya paling sedikit ayat lah. Allah. Sedikit 10 ayat. makanya minimal ini, kalau kelas kelas TK kita barangkali nanti malam masuk TK. TK Al-Qur'an, ya. Nanti malam coba kita pastikan, ya, tapi kalau Ramadan insya Allah bukan ini. Di luar Ramadan maksudnya ini. Kalau Ramadan insya Allah berlomba untuk Al-Quran. Di luar Ramadan pastikan, saya masuk kelas TK dulu, bulan pertama 10 ayat. Jangan macam-macam. 10 itu kali 10, 100. Satu bulan sudah 300 ayat. Dua juz. Luar biasa. Setahun hatam berapa kali? Tiga itu Allah. Ya ini sepuluh ayat. Lam ketab minal ghafilin. Tidak akan ditulis sebagai orang-orang yang lalai. Insya Allah. Jadi kalau kita membiasakan, merutinkan, membaca Al-Quran. Kalau begitu mulai sekarang setatnya untuk jadi kelas TK ini. Biasa pembacaan Al-Quran Ramadan ini khusus. Jadi nanti kita khususkan niat membaca, niat untuk ini. Beli batas khusus. Mulai malam ini saya akan membaca mulai dari Alif Lam, Mim Dalikal Kitab, Bulan Rabbafi sampai 10 ayat. Yang penting saya ingin dicatat sebagai orang yang tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Setelah terlatih sebulan dua bulan, wabang koma bimiati ayatin nambah 100 ayat. Kutiba minal qanitin akan dicatat oleh Allah sebagai ahli ibadah. Cuman 100 ayat dicatat sebagai ahli ibadah. Top. Luar biasa. Wa man qama bi alfi ayatin. Yang bisa melaksanakan bangun malam kemudian membaca seribu ayat. Kutiba akan ditulis minal mukontorina dari orang yang punya kontor. Kontor itu harta yang melimpah ruah paling kayanya manusia. Tapi bukan kaya harta. Jadi pahayanya tidak bisa dihitung-hitung. Pahala dari Allah subhanahu Jadi akan diberi oleh Allah pahala yang sangat besar bukan? Sampai bahasanya bukan pakai kontoroh. Al-kontoroh itu. Mukontorina. Orang-orang yang diberi oleh Allah dengan pahala yang sangat-sangat-sangat banyak. Luar biasa. Rahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Wa ghairu dan yang lainnya. Wahaka At-Ta'labi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Imam at Thalabi meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala beliau berkata Man shalla bil laili rak'ataini faqad bata lillahi sajitan wa qa'iman Allah Barang siapa man mensola, barang siapa bisa melakukan salat benar-benar TK ini. Paut ini malahan. Dua rakaat, bukan lima rakaat nih. Pautnya ini. Mang bil laili. Sholat malam dua rakaat. Rakaatain dua rakaat. Sebab makna kok, kok maknanya bangun malam tuh loh yang berat. Maknanya bangun malamnya tuh yang berat. Istiqomahnya yang berat. Jangan ibadah ikut bimbingan, ibadah sebulan sekali. Masya Allah sampai pagi. Ini. Besoknya nggak pernah. Dipikir cukup. Nggak begitu. Ingat ingatkan oleh Rasulullah kemarin. Jangan kau beribadah seperti si A itu. Rajin semalam, besok libur. Selawatannya masa Allah. Berapa ribu? 4.444. Semalam tak. Selawatan lagi kapan? Bulan depan. Ha, ah, selawatannya bulanan. Bagus kalau setiap malam bisa bisa 4.444. Bagus. Tapi dengan selawat yang berkualitas. Pelan, khusus, hadir ke Nabi. Rasakan kita bersalam kepada Nabi. Dan rasakan juga kalau tidak jawab oleh Nabi SAW. Bagaimana adabnya bersalawat kalau kita seolah-olah saat itu berkomunikasi dengan Nabi. Sebab kalau ada orang bersalam kepada Nabi akan dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sambil salawatan depan TV. La Muhammad dan TV nak baru tiga ribu payang. Bilang tidak kualitas. Rokaat ini dua rokaat. Fakat bata lillahi sajitan. Fakat bata lillahi sajitan maka dia telah menginap di malam hari Lillahi karena Allah sajidan seperti orang yang sujud. wakoh iman dan bangun malam. Allah. Jadi mendapatkan pahala sujud terus. Asalkan ada kiamul lainnya. Jadi orang kiamul lain itu luar biasa. Biarpun hanya dua rakaat. Ternyata menjadikan kiri kanannya. Sebelum tidur. Tidur sebelum bangun. Dan tidur setelah bangun ini. Menjadi dinilai oleh Allah sebagai amal ibadah. Allah. Ya ini harus kita biasakan. Untuk bisa berkorban. Cuman jangan malah kurang nanti gara-gara dengar ini. Yang lima turun lagi jadi dua nih. Gak ada orang turun kelas tuh bu. Coba. Orang turun kelas itu orang pinter atau orang bodoh. Ingat gak? Pertama sudah di TK, diturunkan ke PAUD <laughs> lagi. Gimana nih kisahnya? Hah? Yang masuk MI turun ke TK, itu artinya apa? Adakah orang pinter lalu turun kelas? Gak ada. Maka jangan gara-gara dengar begini turun kelas. Malah tidak. Jadi tetap ditingkatkan bagaimana kita memperbanyak ibadah. Minimal nih bagi orang yang belum biasa. Bangunlah engkau melakukan sholat dua rakaat setelah itu anda lelap tidur. Dan terus bangun ke istiqomahan rutin. Sehingga engkau akan ditulis oleh Allah sebagai hamba yang sujud dan bangun di tengah malam. Asalkan anda bisa melakukan qiyamul lail tadi. Dua rakaat saja, Masya Allah. Apalagi dibandingin dengan dikir-dikir yang lainnya. Apalagi dibandingin dengan membangunkan sanak saudaranya. Allah tambah lagi Amal jarinya amal amalnya numpuk-numpuk lagi dan begitu mudahnya kita berurusan dengan dat yang Maha Pemurah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan sebagai ahli qiyamul lail yang bakal disanjung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan ketulusan. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kasir kami kepada Bu Yahya yang telah membacakan kitab atbiyahnya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang manfaat dan sebab-sebab sambungnya kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik untuk seksi selanjutnya itu seksi tanya jawab. Adapun untuk mempermudah seksi tanya jawab, kami persilahkan satu pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu. Dipersilahkan. Monggo mari ibu-ibu. Ya, ibu. Pertanyaan ada alasan. Jangan hilang pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan Umi sekeluarga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat hmm. dan senantiasa dalam kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Buya, saya pernah sakit hati pada seseorang dan karena kebodohan saya saya mengucapkan kata-kata yang jelek atau semacam sumpah yang jelek. Kenapa marah dengan seseorang? Sakit hati sama seseorang. Marah, sakit hati. Iya. Uh. Terus saya ya mengatakan kata-kata yang jelek itu Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah segala puji bagi Allah, saya telah sadar bahwa saat kita teraniaya sebaiknya kita berdoa dengan doa yang baik. Alhamdulillah Allah telah memberi saya kesadaran dan semua ini berkat ketulusan Buya saat mengajar. Terima kasih Buya. Pertanyaan saya, apakah ada denda atau hukuman untuk saya karena saya telah menyesal dan menarik kembali kata-kata atau sumpah saya yang jelek tersebut Buya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah Bapak-bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya, gimana caranya membersihkan hati yang keras? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bu Yahya untuk menjawab pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama bahwa suatu ketika seseorang ditolimi kemudian membuat satu reaksi. Reaksinya itu mungkin setelah amarahnya, kemudian muncul cacian. Atau yang lainnya. Maka ketahuilah, memang orang berbuat dolim kepada kita adalah sah, salah. Tapi pendemikian jangan kita buat kesalahan yang bisa lebih besar daripada kesalahan orang tersebut. Apa sih ketolimannya misalnya? Kadang kebodohan kita. Yang menjadikan dia berbuat dolim itu adalah bisikan setan. Karena setan ingin memasukkan kita yang didolimi kepada dosa yang lebih gede lagi. Misal. Oh luar biasa setan. kayak itu syaitan. Upaya setan untuk menjerumuskan bangsa manusia itu dah henti-hentinya. Ia akan terus. Dan terus. Dan terus. Jadi setan itu menjerumuskan si B sana itu ternyata melalui si A. Dibuat si A tidak berakhlak sehingga menjadikan si B itu mah marah. Dan si B itu anda di situ. Kemudian di saat marahnya si B itu rupanya apa? Kedolimannya mah gak seberapa. Tapi si B itu karena merasa dendam, marah, gunjing. Iya, ngerendahkan. Habislah kata setan. <laughs> Berhasil. Jaring satu dapat dua. Makanya betul-betul hati perlu ditata. Jangan sampai kita terbawa. Kita mungkin ada orang berbuat dolim, kita marah dan emosi. Akan tapi akankah marah dan emosi kita lalu menyuruh kita ke neraka? Tidak. Bagaimana kita redam dan sebagainya. Kalaupun balas terlihat, tidak boleh kita berlebihan. Tapi tidak mendapatkan keutamaan. Menjelaskan. Tapi kalau sampai babnya nanti kita tidak terima cari kawan, lalu kita gunjing dia, atau kita fitnah dia, dendam terus, dendam kusumat, mengakar di hati kita. Akhirnya mereka melihat mukanya, capek melihat uh, mobilnya, capek melihat semuanya capek, kita tidak senang. Baik. Jadi itu yang harus kita pahami, jangan sampai kita lihat. Makanya ada saja, setan itu menggoda tidak langsung. Tapi mungkin dengan anaknya, mungkin dengan istrinya, mungkin nih, Masya Allah. Sebab setan akan menggadang kita dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Terus berusaha, nggak bisa dari sini lewat sini. Madakhil syaitan. Jadi setan itu masuk ke kita itu punya madakhil, masuk dari kita itu dengan bermacam-macam cara. Cara yang pintu yang ada di diri kita pun ada tujuh pintu tuh. Tujuh pintu berkembang menjadi tujuh puluh pintu. Kalau kita cermati nanti. Luar biasa. Nah sekarang seperti apa yang kita lakukan. Jika saat itu kita termasuk yang tertipu oleh setan kalau begitu. Kita harus bertobat. Nah bertobat itu artinya apa? Memang dia bersalah dan dia berbuat dolim. Tapi pun saya juga telah melakukan kesalahan kesadaran ini perlu. Jadi gara-gara dia saya menjadi menggunjing dia atau mencaci dia. Wah, mencaci seorang muslim mukmin itu juga besar dosanya. Dan kadang jika seseorang itu menyakiti hati kita, itu pun bukan belum eh, belum tentu dengan kesengajaannya. Belum tentu dengan kesengajaannya. Mungkin karena omongannya saja. Dan mungkin dia menganggap biasa-biasa saja. Pas kebetulan saat itu hati kita tidak nyaman. Lalu kita tersinggung Allah. Atau memang Pas sekali dengan sesuatu yang ada di undang-undang saya kok disebutkan sama dia. Lalu kita marah. Padahal belum tentu orang itu ingin menyakiti kita. Berarti alangkah gedenya dosa kita. Wong dia orang gak sengaja ngomong begitu. Nah, makanya subhanallah. Terus belajar sabar itu penting. Tambah itu penting. Baik apapun bentuknya, Anda pernah melakukan satu kesalahan yaitu dengan emosi Anda lalu Anda ikut Anda mencaci atau mengoloknya. Seperti yang Anda sampaikan. Maka cara bertobatnya tidak ada lain kecuali kita minta maaf kepada yang bersangkutan jika mungkin. Karena urusan dengan manusia. Adapun kesalahan dia dalam berbuat dolim belum tentu itu adalah disengaja. Kalaupun dia ternyata menyengaja dan dia tidak mau minta maaf itu urusan dia dengan Anda. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Anda yang telah melakukan kesalahan gara-gara kesalahan dia, jangan Anda menyerah. Tapi salahkan saya gara-gara dia. Oh, tidak tidak ada begitu. Anda akan ditanya oleh Allah. Dan Anda dimintai tanggung jawab atas apa yang Anda ucapkan. Apalagi yang Anda gunjing. Maka Anda minta kepadanya. Aduh berat. Saya belum bisa ketemu dengan dia. Kalau minta maaf nanti aduh. Dia ada ada sebagian orang yang tidak punya adab. Kalau saya mungkin dia dolim benar. Dolim secara sesungguhnya. Justru kalau kita mendekat kepadanya. Lalu minta maaf dia tambah ngelonjak kurang ajar. Mungkin Anda telah mengambil sikap yang lain. Tapi berjanji. Anda untuk tidak menceritakan tentang dia anda pun tidak menggunjingnya, tapi sekarang Anda rubah. Memohonlah ampun kepada Allah untuknya. Setiap saat. Bukan untuk diri Anda sendiri. Kalau untuk diri Anda sendiri babnya lain itu. Kita selalu punya dosa itu istighfar lain. Ini istighfar khusus. Mohonkah kepada Allah agar Allah mengampuni mengampuninya. Itulah yang akan memangkas dendam Anda dan akan menghapuskan dosa Anda kepada orang tersebut. Itulah pendidikan. Jadi kalau Anda kita pernah menggunjing seseorang sendiri, cara tobatnya pun ada dua. Kalau orang tersebut tahu saat kita menggunjingnya, maka cara meminta maafnya kita langsung datang kepadanya. Minta ridho. Tapi kalau ternyata orang tersebut tidak tahu jika kita menggunjingnya, ya jangan ke sana. Kalau ke sana nanti tambah marah. Oh, jadi kurang ajar kamu ngomongin saya sama siapa? Bisa begitu nanti. Ada adab dan cara bertobat itu ternyata ada pendidikannya. Jika orang yang Anda gunjing itu tidak mengetahui jika Anda menggunjingnya, maka saat itu pun Anda tidak langsung datang kepadanya. Cukuplah Anda tadi sebutkan kebaikannya di tempat ini yang pertama. Sebutkan kebaikannya di tempat Anda menyebut kejelekannya. Ini yang pertama. Yang kedua, mintalah ampun kepada Allah untuknya. Dan itulah cara anda meminta ampun. Baik. Kemudian selanjutnya. Adalah pertanyaannya mah Tapi jawabannya itu sepanjang kehidupan kita harus belajar melembutkan hati. Hati akan lembut dengan Al-Quran yang kita baca. Hati akan lembut dengan zikir yang kita baca. Hati akan lembut dengan santunan kepada anak yatim. Ya, bab anak yatim pernah kita sebutkan man arroda ayyulayan kalbuhu fal yutni minhu yatiman fayamsah ra'sahu wa yut'im min ta'amihi basarabihi fa innahu yulayyinul kalba. Kalau pengen dilembutkan hatinya, datang di anak yatim, usap kepalanya. Jangan diusap rok, pusing nanti itu. Usap kepalanya, beri makanan seperti yang engkau makan, beri baju seperti yang engkau kenakan, maka sesungguhnya itu akan melembutkan hatimu di antaranya. Memandang orang tua dengan penuh kasih dan cinta melembutkan hati. Lakukan semuanya itu. Anda berpikir membaca Al-Quran melembutkan hati. Memandang orang tua dengan penuh kasih dan cinta melembutkan hati. Kemudian menyantuni anak yatim juga melembutkan hati. Dan harus tahu bahwasanya kenapa hati kita keras. Tidak cukup orang menyuburkan bunga dengan siramannya, tapi tidak peduli dengan hama yang menyerangnya. Nah, ini harus cerdas kita. Tidak cukup padi yang ada di tam, ah, padi sawah itu, Bu. Ibu cara menanam padi para bapak gimana? Cukupkah kita menaburkan pupuk di ati di sela-sela akar-akarnya? Tidak cukup. Di situ ada gerak serempak kompak untuk mencabut rum rumput. Jadi kalau tanaman ingin subur, maka di samping harus kita sirami maka harus kita jauhkan dari benalu-benalu atau hal-hal yang bakal merusaknya, wereng-werengnya, penyakit-penyakitnya. Dan yang menjadikan hati itu keras adalah kemaksiatan. Dari mata kita, dari telinga kita. Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitnatu 'alal qulubi 'udan 'udan kal hasir. Fitnah itu dosa. Akan ditempelkan di hati itu selembar selembar seperti pintalan tikar. Orang memintal tikar tidak langsung selembar begitu kan? Satu demi satu. Tapi akhirnya selebar itu bisa diduduki empat tiga orang. Begitu juga yang namanya kerasnya hati itu bisa gara-gara ditempeli kemaksiatan. Sedikit demi sedikit. Hari kemarin kita mandang sang hayang haram. Nempel. Lusa ngomong yang haram. Besok mandang lagi terus. Kalau sudah hati itu ditempeli dengan itu dosa, menjaga hati yang ketempelan noktah sauda itu. Tempelan hitam di hati, ada tempelan lagi, tempelan lagi, hati menjadi hitam, dan itu hati yang keras. Dan ciri hati yang keras itu adalah susah dinasihati. Tidak pernah tersentuh mendapatkan nasihat. Tapi hati yang lembut, subhanallah, mendengar Al-Quran bisa menitikkan air mata, lihat. Diberi nasihat, siapapun yang memberi, dia akan sadar, dia akan mendengar, dia akan mengamalkannya. Dan semua orang bisa mengetahui keras tidaknya hati kita. Hati maknawi di sini. Kalau hati segumpal darah ya empuk semuanya. Kalau itu kambing digoreng enak, bukan itu yang dimaksud. Tetapi maksiat, hati-hati ini adalah hati yang menimbulkan watak, yang menjadikan watak seseorang menjadi tidak baik. Yang menjadikan perilaku orang tidak baik, itu dari hati. Maka kita bisa menilai hati kita sendiri. Di saat kita mendengar petua, di saat kita mendengar ceramah, itu apa yang ada di hati kita saat itu? Bahkan ada orang itu sudah dari awal ogah-ogahan. Ceramah lagi, ceramah lagi. Ya. Tidak ada kerinduan membaca Al-Quran. Bahkan kalau baca Al-Quran, dia baru membaca, dia ingin keluar. Tidak pernah merasakan hatinya ketenangan. Dikir kepada Allah pun bukan sesuatu yang dinikmati. Padahal disebutkan Allah dzikrillahi tatmainnul kulub. dengan berzikir kepada Allah maka hati akan tenang. Jadi perbanyaklah Anda berzikir kepada Allah, perangi. Banyak dikir kepada Allah, baca Al-Qur'an. Kemudian setelah itu kita juga berbuat baik dengan sesama, menyantuni fakir miskin dan yatim piatu. Kemudian memandang penuh kasih kepada orang tua. Kemudian lain lagi, solawat yang banyak kepada Rasulullah. Sebab solat kepada Rasulullah itu akan melembutkan hati. Banyak baca solawat yang kualitas. Lakukan hal-hal yang semacam ini. Kemudian tidak cukup anda melakukan kebaikan. Tapi menghindar dari kemaksiatan. Dan perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah di saat kepleset. Dan segera. Jangan tunda esok hari. Sebelum lengket di hati. Segera kita rontok tentu itu nukta sauda, bintik-bintik hitam yang ada di hati itu hendaknya kita keluarkan, kita rontokkan, kita siram dengan permohonan ampun kepada Allah. At-taibu minadz bika kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Mungkin hari ini kita melihat yang haram, akan tapi malam nanti pun ada waktu untuk kita menghapusnya. Mohon ampun kepada Allah jangan ditunda esok hari sebab esok hari belum tentu jatahmu. Kita tidak tahu sampai kapan kita bisa bernafas. Sebab nafas pun sudah dicetak Kalau sudah orang menghembuskan nafas terakhirnya. Maka ia pun tidak akan punya nafas lagi. Dan tidak bisa dibeli di mana-mana. Baik, inilah. Kemudian ada pertanyaan lagi. Mungkin ada. Kalau tidak ada yang... Anu kita langsung jawab pertanyaan tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alam karum ya ya. Ada orang yang sholat, kemudian setelah selesai sholat melihat pakaiannya itu ada bangkai semut. Bagaimanakah sholatnya? Wajib diulangi atau tidak? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tertulis banyak sekali. Sholatnya orang, kita harus tahu bahwasanya di dalam kita melakukan sholat, di dalam kita melakukan sholat, maka ada syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi, membebaskan diri kita, baju kita, dan tempat kita dari najis. Eh, Kemudian kita harus tahu yang kedua ada najis yang dimaafkan di baju. Ada najis yang dimaafkan di tempat dan ada najis yang dimaafkan di badan. Dan itu najis bukan najis yang dimaafkan di air. Yang dimaafkan di air belum tentu dimaafkan di baju kita. Maka nanti belajarnya harus ada rentetannya. Setelah tahu itu najis, maka setelah itu kita harus belajar apakah najis yang dimaafkan. Ada najis yang dimaafkan di air adalah lalat dan semua binatang yang tidak berdarah. Jika jatuh di air yang sedikit, biarpun itu segelas air, maka air itu tidak berubah menjadi najis biarpun kemasukan bangkai. Padahal kaidahnya setiap air yang sedikit, menurut madhab kita Imam Syafi'i, kalau kejatuhan najis baik berubah atau tidak berubah, maka air itu menjadi najis. Tapi ada perkecualian. Jika kemasukan sesuatu yang tidak berdarah, seperti semut, seperti lalat, maka kalau masuk ke gelas kita, maka gelas itu air di gelas tidak menjadi najis. Nah, itu yang dimaafkan di air. Dimaafkan di air tidak dimaafkan di baju. Nah ini. Jangan sampai disamakan. Ini lalat kan dimaafkan di air, yaitu di air. Tapi kalau tiba-tiba di baju kita, di saku kita ada lalat atau semut atau nyamuk di atas kepala kita nyamuk, maka ketahuilah bahwa sudah sangat jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang dikukuhkan Mendapat Imam Syafi'i yang dikukuhkan. Jika ia menduga bahwasanya lalat itu apa? Bangkai itu memang sudah ada dari sejak sebelum sholat. Maka artinya dia menduga saat melakukan sholat dia membawa bangkai. Kecuali kotoran atau najis atau bangkai itu diduga jatuhnya setelah sholat misalnya ada kipas. Mungkin sekali kan semut mati di atas kipas. Karena kipas baru dinyalakan adik kita. Lalu ada yang rontok di antara debu dan sebagainya. Kok ada semut di sini? Mungkin sekali semut itu turun dari atas. Jatuh dari... Jika kita menduga bahwa semut itu mungkin sekali adalah datangnya atau jatuhnya ke kepala kita, di kopiah kita atau di imamah kita setelah sholat, maka jelas ini sholatnya sah. Tapi yang tadi yang menduga bahasanya, wah ini kayak nempel nih, diambil susah. Berarti mulai tadi sebelum sholat. Dan karena ini masalah ini kejadiannya jarang, maka tidak usahlah ngambil pendapat yang lemah, jawabannya sederhana. Kalau Anda ingin pendapat yang kedua karena darurat, Anda hidup di kampung semut misalnya, nanti kami beri pendapat yang kedua. Ya, ini. Pendapat yang kedua gampang itu, tidak ada masalah. Cuman kita tidak hidup di kampung semut kok. Ya. Ya. Kita punya, tidak hidup di kampung semut, semut ya jarang-jarang kejadian semacam itu. Maka pendapat yang dikukuhkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i bahwa solatnya tidak sah dan harus diulang bagi dirinya sendiri. Kalau makmum yang mengikutinya, karena itu tidak terlihat, maka makmum tetap selesai sholatnya dan sah. Kecuali makmum melihat. Ada bangkai mati, ada ini. Maka itu tidak dimaafkan bagi makmum. Karena lihat Makmumnya ada najis, ternyata dia masih mengikutinya. Tapi kalau makmumnya tidak tahu kalau sang imam membawa najis, maka yang perlu mengulang adalah imamnya saja. Itu madhab syafi'i yang dikukuhkan cukuplah. Karena ini kejadian jarang, Gak usahlah kita aneh-aneh pendapat yang lemah, lemah. Apakah setiap hari Kayaknya satu orang pun kalau ada kejadian sekalipun. Itu pun belum tentu setiap orang punya kejadian. Mungkin sekampung hanya satu orang. Kan begitu ya? Karena ini sangat jarang, tidak usahlah kita mengambil pendapat-pendapat yang lemah. Cukuplah jelas apa yang kita baca dari kitab. Kitab yang kecil mulai dari takrib fatul qaribnya itu. Semuanya menjelaskan bahwa jika kita sholat membawa bangkai seperti itu. Maka sholat kita tidak sah. Itu pendapat yang dikukuhkan. Karena tidak sah maka kita wajib mengu mengulangnya itu. Kemudian ini ada pertanyaan tertulis. Banyak kita sesuaikan dengan yang Ramadan masih baca. Baik. Setiap hari Jumat. Seorang istri yang jika sang suami tidak puasa karena melakukan pekerjaan berat boleh tidak memberi ia makan atau minum. Atau sebaliknya sang istri tidak puasa maka sang suami harus bagaimana? Tolong dengar wahai pekerja berat. Pekerjaan yang berat yang memberatkan orang yang berpuasa sehingga ia menjadi tidak mampu untuk bertahan dalam puasanya maka diperkenankan bagi pekerja berat tersebut untuk membatalkan puasanya dan makan. Tapi ingat, kapan dia boleh berbuka? Yaitu di saat dia menemukan dirinya lemah dan tidak mampu. Bukan rasa haus. Kalau merasa haus, semua orang puasa merasa haus. Oh, jangan, wah ini kerasa lapar nih. Makan-makan. Bukan begitu. Semua orang puasa juga lah Artinya menjadikan anda tidak bisa bekerja, nggak bisa mengangkat, lemah, atau berkunang-kunang, lalu pengen jatuh. Maka saat itu pun anda boleh makan. Tapi kapan anda boleh makan? Bukan boleh pagi sudah sarapan pagi tiga piring. Bukan begitu. Anda tetap wajib puasa wahai pekerja keras. Mulai pagi hari, malamnya sahur yang banyak. Pagi harinya bekerja. Kok di siang harinya tiba-tiba Anda menemukan diri Anda dalam keadaan tidak mampu, lemah, maka di saat seperti itu, Anda boleh makan dan tidak dosa. Bahkan bukan saja orang bekerja keras, baik kaum muslimin dan muslimat. Si Siapapun dari kita yang menemukan di siang hari seperti itu, tiba-tiba kunang-kunang lemah, nggak bisa berdiri, jalan harus dituntun dan sebagainya, maka saat seperti itu Anda boleh berbuka puasa, tidak usah melanjutkan puasa. Ingat wahai pekerja keras, mungkin ada yang bekerja di tempat yang keras, jadi tukang dan sebagainya. Kalau memang di saat bekerja itu bisa berhenti sebentar untuk mengemulihkan kembali kekuatannya maka berhenti. Tapi kalau sudah tidak mampu lah ini. Kalau sudah tidak mampu maka boleh ma makan tukang becak pun boleh. Yang menjadi masalah pagi-pagi sudah minta kepada istrinya tiga piring itu dosa maksiat sama istrinya. Tapi kalau sang istri menemukan suaminya lemes, tidak bisa ngapa-ngapain, maka seorang istri menanakkan nasi untuk suami yang seperti itu tidak dosa. Begitu sebaliknya kalau seorang suami menemukan istri yang nggak puasa tanpa udur haram pak ngasih rezeki mah rugi. Paling ruginya orang ngasih duit masuk neraka yaitu. Istri tidak sholat. Istri tidak puasa untuk apa? Mau diapain lagi? Kita didik tentunya. Iya jelas. Tapi sudah dididik nggak bisa. Aduh sudah telanjur punya anak, dua Buya. Terus nunggu punya anak 16. Tambah kacau nanti. Ini kadang orang tidak berpikir cerdas. Maka harus kita ini benar rumah kita harus ahli sholat. Sebab kalau seorang suami punya undang-undang, istri pun segan. Istri punya undang-undang, suami pun se segan. Sekarang lihat suami tidak sholat nyantai. Nggak pernah ditegur, nggak pernah diingatkan. Ya semakin jauh sang istri suami. Giliran punya anak tiga, kok sekarang kamu baru ingatkan dari dulu, nggak apa-apa. Nah, kan bisa ribut. Jadi dari awal sudah harus ada keinginan untuk merubah. Carilah ridha Allah. Cuman ingat dakwahnya Nabi Muhammad tetap dengan kelembutan keindahan. Baru nanti pada akhirnya kita selesaikan dengan dengan tegas adalah setelah kita melakukan penyelesaian dengan cara keindahan dan cara kelembutan. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa. Jadi kesimpulannya eh, seperti itu Bu ya. Jadi yang bertanya dari nyantai. Kalau memang benar-benar. Tapi tidak boleh bohong. Ingat. Puasa itu urusan dengan Allah. Dituntut kejujuran. Jadi yang dimaksud itu jangan sampai ini mendengar fatwa, mendengar omongan ini, fatwa ini fatwa ulama, bukan fatwa saya. Saya nukil dari ulama. Jangan langsung sekolah besok langsung, wah ini kata Buyan mah enak nih. Kalau sudah tidak kuat nih. Tidak kuat tuh maknanya gimana? Lah semua orang puasa juga nahan lapar, nahan dahaga. Apalagi di bawah terik matahari terasa lapar. Bukan itu. Akan tetapi di saat seseorang dengan puasanya, ia tidak bisa melakukan pekerjaannya. Lemah. Itu tadi pusing. Kunang-kunang. Ya sudahlah, makan saja. Dan lanjutkan pekerjaanmu. Itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah. Jika Anda tidak jujur kepada Allah, maka Allah tahu. Dicatat itu Allah akan tahu dan nanti akan diminta kau bohong. Kau dusta. Pura-pura lapar, aku bikin lapar sepanjang hidupmu. Akhirnya begitu, akhirnya melarat terus, tersiksa terus, hidupnya enggak enak. Karena bohong enggak main-main. Bohong kepada Allah yang maha tahu nih. Bohong kepada Allah yang maha tahu. Sama suami bohong, lihat. Di rumah ini berangkat sebab ini subhanallah. Semoga Allah menjaga keluarga kita, istri kita, suami kita. Ada pengaduan orang yang punya warung. Bercerita gimana Buya kalau saya dagang di siang hari itu. Ya hati-hati. Siapa yang beli? Kalau yang beli musafir gak apa-apa. Tapi yang beli tetangga. Tetangga. Waduh. Kalau saya berhenti saya butuh uang. Awas butuh uang tapi masuk neraka. Cuman Buya ini satu kalimat yang menjadikan perhatian saya. Cuman kalau Ramadan itu lebih banyak Buya yang beli makan. Subhanallah. Rupanya kebanyakan dari bapak bapak. Rupanya berangkat dari rumah tuh ngaku puasa, sahur paling banyak. Setelah itu lihat di luarnya dia berbuka, tidak mau pulang ke rumah. Ya naudzubillah. Dan itu banyak di warung-warung seperti itu. Dan itu sudah grup. Memang grup yang begitu grupnya. Grup orang berbuka berbuka sudah. Tidak pernah tidak sama-sama lu. Karena sama-sama aja. Sama-sama dosa. Ini makan-makan ini sudah biasa. Dan itu selalu bertambah. Katanya kalau bulan puasa yang punya warung makan itu semakin ramai. Astagfirullahaladzim. Itu banyaknya pendusta. Semoga Allah menjadikan mereka orang yang jujur di kedepan hari. Takut kepada Allah. Dan diampuni dosanya oleh Allah sehingga tidak ada orang yang membohongi Allah. Ya, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Jangan lupa esok hari. Pagi harinya adalah Majlis Al-Bahjah. Seperti biasa ahad pagi. Majlis hadis. Kemudian setelah itu sorenya buka bersama. Dan tolong dilanjut saja, dipersiapkan mulai pengajian, langsung nanti ada pertemuan dengan narasumber radioku, mulai dari narasumber profesional, para dokternya, dan yang lainnya nanti akan kumpul di sini. Kemudian dilanjutkan kita dengan buka bersama bawa teman, saudara, dan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita melakukan futur dulu, buka dulu. Kemudian melakukan sholat maghrib berjamaah. Kemudian makan malam. Kemudian bergegas siap-siap untuk sholat raweh di sepanjang tempat ini. Setelah tarawih pulang, istirahat untuk nanti di at untuk beritikaf malam hari. Istirahat, jangan lama-lama. Makanya nanti malam acaranya tidak kita berbanyak di malam itu. Hanya selesai makan sholat tarawih. Dan tarawihnya pun adalah satu juz yang dibaca oleh anak-anak yang sudah hafal. insyaallah cuma tidak lama. Setengah sembilan sudah beres atau sembilan paling lamanya. Pulang sampai di rumah jam sepuluh. Nggak usah buka televisi. Karena sudah masuk malam ke-20. Tolong copnya televisi dipotong itu. Kalau tidak mau dipotong disimpan saja. Kemudian setelah itu istirahat bisa sempurna, bangun malam bisa sempurna, keluar dari Ramadan kita minal aidin wal faizin, mendapat pengampunan dari Allah, pahala yang berlipat ganda dan itu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'atibna wa ansurna wa la wa Wa'afina wa la tubritna wa akrimna wa la tuhinna. وأثرنا والتطر علينا إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله Ya Allah muliakan kami ya Allah dengan Al-Quran Rindukan kami dengan Al-Quran Cintakan kami kepada Al-Quran Berikan kepada kami ya Allah kemudahan untuk membaca Al-Quran Dan menghafal Al-Quran Dan memahami Al-Quran Dan mengamalkan Al-Quran Dan ya Allah jadikan akhlak kami adalah Al-Quran Jadikan akhlak kami adalah Al-Quran. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kami mohon bersihkan hati kami. Persiapkan hati kami untuk bisa diturunkan Al-Quran ke dalamnya, Ya Allah. Ya Allah, hati kami jauhkan dari dengki, dendam, riak, dan sebagainya. Segala macam penyakit hati, Ya Allah. Kami mohon, kami mohon, Ya Allah. Jika ada orang mendengki kami, jika ada orang membenci kami, memusuhi kami, kami mohon berikan kepada mereka pengampunanmu, Ya Allah. Ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka ya Allah. Ah, kami tidak rela jika ada di antara mereka yang terjerumus ya Allah. Yang terjerumus ke dalam neraka gara-gara berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, siapapun yang mendengar acara ini dimanapun mereka berada ya Allah. Kami mohon berkailah hidupnya ya Allah. Lapangkan rizki kami dan rizki mereka ya Allah dengan rizki yang halal untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka berkat Ramadan yang mulia, berkat Quran kitab muliamu ya Allah. Berikan kepada mereka keindahan dalam rumah tangga mereka, jauhkan dari percekcokan dan perselisihan ya Allah. Engkau sungguh maha tahu siapa mereka dan berikan kepada kami anak yang soleh soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad dan kami mohon ya Allah jadikan kami hamba-hamba yang jujur ya Allah yang merasa dan meyakini bahawa kami setiap saat engkau perhati engkau saksikan ya Allah setiap saat engkau melihatmu ya Allah makom rokobah ya Allah jangan sampai hati kami lalai akan pengawasanmu ya Allah sedetik pun ya Allah kami takut di saat kami lalai kami melakukan sesuatu yang menjadikan engkau murka kepada <coughs> ya Allah Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat, yang membuahkan amal dan terima amal kami, ya Allah. Dan jadikan kami ahli istiqomah dalam pengajian seperti ini. Dan istiqomah untuk bangun malam, istiqomah untuk membaca Al-Quran, istiqomah untuk berzikir, istiqomah untuk berdoa, istiqomah untuk bersedekah, Ya Allah. Istiqomah untuk membantu orang lain, Ya Allah. Dan jadikan hidup kami di dunia ini adalah mukantimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lah, yang sakit, yang sakit sembuh Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk menikah ya Allah. Untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kemuliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada mereka semua keturunan yang soleh-solehah. Dan keberkahan dalam harta mereka, dalam usaha mereka. Dan kami mohon ya Allah kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai. Kumpulkan kami dengan kekasih-kekasihmu. Dan kirimkan ke tempat kami orang tulus dan ikhlas. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang di tempat ini ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka keikhlasan, ketulusan. Baik yang berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, berjuang dengan ilmu mereka, berjuang dengan pikiran mereka, berjuang dengan panjatan doa di tengah malam. Berikan kepada mereka semua, Ya Allah, segala kebaikan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, segala kebaikan, segala kebaikan, Ya Allah. Dan kami mohon siapapun hambamu yang mendengar suara ini, atau yang hadir di tempat ini. Jika ada hambamu yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami dan lidah kami, maka kami mohon, Ya Allah, ampuni mereka. Berikan hiburan di hati mereka dengan keridhaan ya Allah. Ya Allah lapangkan hati mereka, lapangkan dada mereka. Sehingga hati mereka penuh dengan kebahagiaan ya Allah. Dan ampuni lidah kami yang telah menyakitinya. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat yang sakit sembuhkan. Dan kami mohon berikan kepada kami semua isti khusnul uh, khatimah.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 ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فاعف عنا يا كريم عسى يتقبل منا ببركة الفاتحة Amin. Karena kami ada hajat untuk hari ini mungkin tidak ada salaman. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.